Seseorang yang bukan muslim maka tidak diwajibkan atasnya untuk melaksanakan sholat. Tapi dia dituntut untuk terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk agama Islam, baru setelahnya kita tuntut untuk melaksanakan sholat. Tapi seperti yang juga sudah kita sampaikan Bahasanya itu juga tidak menghalangi azab orang kafir di neraka nanti karena sebab tidak sholat. Jadi tetap orang kafir akan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab tidak sholat yang lebih daripada sebab karena kufurnya, sebab karena kafirnya. Jadi nantinya orang kafir akan disiksa karena kafirnya. Orang kafir akan disiksa karena tidak sholat. Orang kafir akan disiksa karena tidak puasa. Orang kafir juga akan disiksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Padahal semua kewajiban-kewajiban tersebut tidak ada yang dikatakan wajib ketika mereka di dunia. Jadi kalau kita bahas kembali kepada bab puasa, tidak disebutkan di situ bahwasanya orang kafir wajib puasa, tidak. Orang kafir tidak wajib puasa. Orang kafir tidak wajib haji dan seterusnya seterusnya. Tidak ada kewajiban bagi orang yang kafir kecuali hanya masuk Islam. Tapi nantinya di neraka Allah, di akhirat nanti, orang kafir akan disiksa karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak haji, karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain juga karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat. Jadi kalau seorang yang muslim aja, kalau dia maksiatnya, pelanggarannya, kesalahannya lebih banyak, dia akan diazab. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dan ukuran maksiatnya. Apalagi orang, apalagi orang kafir. Selain sebab maksiatnya, terutama juga karena sebab kafir, kafirnya. Bahkan salah satu daripada azab yang paling pedih bagi orang yang kafir nanti, paling sakit bagi mereka adalah ketika mereka disiksa di neraka, disakiti di neraka Allah, dan hal tersebut berlaku kekal tidak ada akhirnya. Di saat satu persatu orang muslim yang di neraka diambil oleh malaikat-malaikat Allah dan dipindah ke dalam surga, sampai akhir muslim yang nantinya keluar daripada neraka yang dikatakan rajulun min Juhainah salah seorang daripada kabilah Juhainah yang dikatakan masuk neraka dan yang paling akhir yang dikeluarkan dari neraka daripada orang-orang muslim. Itu pun setelah seribu. Wafi riwayah setelah tujuh ribu tahun. Setelah orang itu keluar, maka tidak akan ada lagi seorang pun yang keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah rasa sakit menimpa mereka orang-orang kafir. Di saat itu mereka sudah putus harapan, tidak ada lagi harapan untuk keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan itu rasanya sangat pedih, sangat sakit lebih daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan merupakan kezaliman, Kenapa kok orang kafir selama-lamanya di neraka, selama-lamanya di azab? Karena sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Loh, yang mereka lakukan di dunia kan kafir hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kok ini selama-lamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak diazab 70 tahun, 80 tahun sesuai dengan kafirnya? Karena dikembalikan kepada niat mereka. Mereka orang kafir, ketika mereka hidup di dunia, niat mereka dalam hati mereka tetap mereka akan kafir sampai selama-lama, lama-lamanya. Jadi misalnya mereka di dunia hidup seribu tahun, mereka tetap akan kafir selama itu. Mereka hidup sejuta tahun, mereka akan kafir selama waktu itu. Maka dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan neraka, dengan siksaan selama-lamanya tidak ada batasnya. Sama halnya juga dengan seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah ketika di dunia hanya 60, 70 tahun, 80 tahun tapi diberi surga dan di surga bukan 70, 80 tahun tapi kekal selama-lamanya karena seorang muslim dia akan menjadi muslim dalam hatinya sampai kapanpun, sampai berapapun umurnya. Mau berumur seribu tahun dia akan niatnya tetap sebagai mus muslim. Maka dengan niat itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada seorang muslim dengan surga yang selama-lamanya tanpa ada batas. Maka kita katakan tadi orang kafir selain disiksa karena kafirnya juga akan disiksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban. Loh katanya tidak wajib di kutub-kutub di kitab-kitab fikih dikatakan orang kafir tidak wajib yang wajib hanya masuk is yang wajib hanya untuk masuk Islam aja. Ini dikatakan seperti itu terhiban lahu fil Islam. Untuk menarik mereka agar mereka mau untuk masuk Islam. Ya, orang kafir sudah hidup 60 tahun dalam kekafiran. Kalau kita katakan, eh, nanti kalau masuk Islam 60 tahun nanti wajib kodok sholat. 60 tahun nanti wajib kodok puasa kan insya Allah tidak akan masuk Islam. Tapi ketika diberitahu, itu walaupun misalnya masuk Islam, tidak akan diwajibkan untuk mengkodok sholat-sholat yang sudah berlalu. Tidak wajib mengkodok puasa-puasa yang sudah berlalu. Dan yang juga kewajiban-kewajiban yang lain. Oh gitu ya, kok gampang, mudah. Maka mereka tertarik untuk masuk Islam. Nah, untuk menarik mereka. Tapi kalau mereka tetap tidak tertarik, tidak tergerak hatinya, tidak mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mati dalam keadaan kafir, maka tetap kita katakan mereka akan disiksa lebih daripada siksaan kufurnya, lebih daripada siksaan karena sebab kafirnya. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha idin. Kenapa kamu berada di neraka wahai orang kafir? Mereka menjawab karena kami tidak sholat, karena kami tidak mengeluarkan zakat, karena kami bermaksiat ini dan itu. Ternyata mereka juga disiksa oleh Allah karena sebab maksiat-maksiat tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Ini yang sudah kita bahas, maka berkaitan dengan itu juga akan kita baca apa yang disebutkan di sini. Faedah yang pertama dikatakan la qadha ala kafirin asliyin. Tidak diwajibkan untuk mengqadha di sini bab pembahasan tentang solat. Tidak diwajibkan atas orang kafir untuk mengkodok solatnya. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, puasa dan lain sebagainya. Aslama. Kafirin asliin Nah, ini juga sebenarnya sudah disinggung. Kafir yang dimaksud adalah kafir asli. Yang dimaksud dengan kafir asli adalah yang belum pernah masuk is Islam keluar daripada itu kafir tapi dulunya pernah muslim maka kafirnya dianggap mur murtad jadi ini untuk mengeluarkan kafir yang murtad jadi kafir yang asli yang bukan kafir murtad jika masuk Islam tidak diwajibkan atasnya qada tapi kafir yang murtad kalau dia kembali lagi masuk Islam maka diwajibkan atasnya mengqada sholat daripada sholat-sholat yang dia tinggalkan di masa dia mur murtad Ya, makanya dikatakan yang menghalangi wajibnya sholat itu dikatakan al-kufur al-asli. Ya, kufur asli. Artinya bahwa seorang murtad selain juga dituntut untuk kembali masuk Islam, tapi dituntut juga untuk sholat. Dituntut juga untuk puasa. Dituntut juga untuk haji. Dituntut juga untuk zah, zakat dan seterusnya. Ya, ketika mereka atau ketika seorang yang murtad masuk Islam lagi, maka kewajiban-kewajiban tersebut diwajibkan atasnya untuk dikodok. dikodok. Karena memang di masa saat dia murtad, memang kewajiban tersebut diwajibkan atas seorang yang murtad. Terhiban lahu fil Islam. Ini untuk menarik mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Wali ayah dan juga karena ayat yang mana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullilladina kafaru wahai Nabi Muhammad Katakan kepada mereka yang telah kafir, in tahu jika mereka berhenti, Yang berhenti taubat kepada Allah dan kembali kepada jalan yang benar, masuk Islam, meninggalkan kekufuran mereka, yufar lahum makot, salam akan diampuni dosa-dosa untuk mereka rafa daripada dosa yang telah ber, berlalu. Kul ah, inyan tahu yufar lahum ma salaf. Ay, ma salaf ay min hukukillah. Diampuni bagi mereka orang-orang yang kafir jika mereka mau bertobat dan mereka mau masuk Islam. Min hukukillah diampuni dosa mereka yang berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya pembahasan kita sekarang ini yaitu sholat ketika masuk masuk Islam, maka dosa-dosa karena sebab dia tidak meninggal karena tidak melaksanakan sholat di masa kafirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, puasa-puasa yang ditinggalkan oleh orang kafir di saat dia kafir kemudian masuk Islam itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau selain hak Allah? Bagaimana kalau hak itu berkaitan dengan hak manusia? Amma hukukul adami. Fala taskut anhu. Sedangkan hukukul adami hak manusia. Maka tidak gugur daripada orang kafir tersebut. Fala taskut anhu. Maka hak-hak tersebut tidak gugur daripada orang kafir tersebut. Semisal. Jika seorang yang kafir mencuri harta. Baik dia mencuri harta seorang yang muslim ataupun dia mencuri harta daripada orang yang kafir. Tatkala orang yang mencuri tersebut masuk Islam, apakah dia diwajibkan untuk meminta ridhonya, meminta maafnya dan mengembalikan barang yang dia curi? Wajib. Ya, kita katakan wah, loh kan sudah dikatakan tadi bahwasanya kalau orang kafir masuk Islam diampuni semuanya. Itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak manusia, mencuri maka tidak akan diampuni sampai betul-betul mendapatkan ridha daripada orang yang mempunyai hak termasuk riba dan lain sebagainya. Fala tasqut anhu. Wa kala ba'du haqqihi ta'ala. Dan juga sebagian daripada hak Allah Subhanahu wa taala tidak gugur. Kalau tadi dikatakan hak Allah Subhanahu wa taala akan gugur, dimaafkan bagi orang yang mau masuk Islam. Tapi kalau hak manusia tidak akan dimaafkan sampai betul-betul dimaafkan oleh orang yang mempunyai hak. Ya, bagaimana kalau hak Allah? Ya, dikatakan di sini sebagian hak Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadi gugur. Seperti kama lauzana wa aslam. Orang kafir yang zina. Ya, banyak kan orang yang kafir yang bagaimana kalau mereka masuk Islam? Padahal mereka kalau sebenarnya zina di saat dia muslim. Kalau dia zina di saat muslim akan dikenakan sanksi apa? Ya. Mi'atu jaldah atau rejem. Kalau dia muhson. Kalau dia sudah menikah masih zina. Dalam hukum Islam adalah rojem. Dipendem setengah badan di dalam tanah dan dilempar dengan batu yang terlalu tidak terlalu besar, tidak terlalu. Jadi tidak terlalu besar karena biar tidak langsung mati kalau dengan batu yang besar. Tidak terlalu kecil agar dia merasakan rasa sah, sakit. Kalau terlalu kecil tidak sakit. Jadi sakit tapi tidak mati-mati. Dalam waktu yang lama dia merasakan yang sakit. Azab. Memang sengaja diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang muhsan tapi masih mau ber berzina. Bahkan dalam riwayat bagi yang sudah mempunyai pasangan, artinya sudah berkeluarga, sudah menikah, zina dengan tetangganya, zina dengan yang lainnya, fa'alaihi nisfu azabil qabr. Separuh azab qabr daripada umat ini akan diberikan kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Azab qabr. Ya, azab kubur separuh daripada azab rasa azab kubur kalau di digabung semuanya azab kubur separuhnya daripada umat ini akan diberikan kepada orang yang zina yang sudah muhson yang sudah menikah oleh karena itu ini sanksi sangat berat. Kalau kita katakan kepada orang kafir, ente kalau masuk Islam harus dirojem. Karena ente waktu kafir, ente sudah zina. Ente sudah selingkuh, ente sudah begini. Maka mungkin akan menjadi berat bagi mereka untuk masuk Islam. Kalau betul-betul tidak punya keinginan yang kuat. Kalau betul-betul tidak punya ya, uh, apa, semangat yang betul-betul ingin taubat, ingin suci daripada segala dosa. Ya, kecuali kalau memang semangat dia seperti kita katakan Ma'is bin Malik. Ya, termasuk juga siapa? Ma'is bin Malik. Ya, eh, al hamidiyah seorang wanita di zaman Rasulullah SAW. Ya, al hamidiyah tatkala dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu kepada Rasulullah sudah melakukan dosa besar. Ditanya dosa apa? Dosa zina. Bahkan bukan cukup itu ya dia hamil daripada zinanya. Dalam keadaan hamil datang kepada Rasulullah, aku sudah berzina dan aku hamil dalam dengan sebab berzina tersebut. Rasulullah SAW Ya ketika itu menyuruhnya untuk pulang terlebih dahulu sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru disuruh datang lagi kepada Rasulullah SAW. Untuk diapakan? Dirojem. Karena dia sudah menikah. Dia muhsan tatkala setelah melahirkan bagaimana keinginan yang kuat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disucikan daripada zinahnya itu. Dia tetap datang juga kepada Rasulullah SAW. Kalau orang tidak ada keinginan ketika itu untuk bertobat, dia bisa aja tidak datang kepada Rasulullah SAW. Datang lagi kepada Rasulullah SAW dan dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk dirojem. Agar dia bebas dan suci daripada zinahnya. Kata Rasulullah SAW, kembalilah ke rumahmu dan susui terlebih dahulu anakmu. Baru kemudian setelah kamu menyusui anakmu dalam dua tahun, kembali lagi kepadaku. Setelah dua tahun menyusui, baru kembali kepada Rasulullah SAW. Dan di saat itulah baru Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menemparinya dengan batu dan satu persatu sahabat menemparinya. Di antara mereka bahkan ada yang keluar dari lidahnya ucapan yang mana ucapan tersebut mengejek daripada perempuan yang dirojem itu. Mengejek daripada perempuan yang dilempari oleh mereka para sahabat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menegurnya, jangan kamu ejek dia. Jangan, jangan kamu katakan kepadanya begini dan begitu. Demi Allah laqad tabat taubatan tawzi'at ala ahli Madinah lawasi'athum. Demi Allah si wanita ini sudah tobat dengan tobat yang andai kata tobatnya dia dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah, itu cukup bagi mereka semuanya. Apalagi untuk dia sendiri. Tobatnya dia dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah dengan dosa-dosa mereka sudah cukup bagi mereka semuanya akan diampuni dosanya. Apalagi hanya untuk dirinya sendiri. Ini tobat yang betul-betul tobat kepada Allah. Juga demikian Malik Ma'is bin Malik juga datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku telah berzina, tahhirni, sucikan aku daripada dosaku, daripada kesalahanku." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mungkin kamu tidak berzina, mungkin hanya sentuhan-sentuhan aja." "Ya Rasulullah, aku berzina." "Mungkin hanya ngerangkul aja." "Enggak ya Rasulullah, zina." "Mungkin hanya di atas aja tanpa melakukan hubungan." "Enggak ya Rasulullah, jelas." Zina. Mungkin di saat itu kamu tidak sadar Mungkin di saat itu kamu gila. Tidak ya Rasulullah, tidak gila. Sadar. Jelas sudah. Ya, ini bagaimana sahabat yang setelah diginikan di mungkin, mungkin, mungkin. Tapi tetap dia mengatakan, jelas. Anak zina. Anak mau disucikan. Ya, terpaksa akhirnya Rasulullah SAW pun merajamnya. Sampai meninggal dunia. Ya, ini e, artinya punya keinginan untuk tobat dengan keinginan yang kuat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bagi orang kafir, yang sudah melakukan zina di masa kafirnya ketika dia masuk Islam, apakah dia akan dirojem? Atau kalau dia belum muhsan, bukan muhsan, akan dicambuk 100 kali jam, cambukan dikatakan di sini ya. ada masalah fala yasgud anhul had. Dikatakan fala yasgud anhul had. Jadi tidak gugur. Ya, tidak digugurkan. So. Had zina daripada orang kafir yang telah melakukan zina di masa kafirnya tidak gugur berarti. Jadi nunjukkan di sini orang kafir berarti yang sudah berzina di masa kafirnya kalau dia masuk Islam akan diroh atau minimal kalau dia bukan muhsan akan dicambuk 100 kali cam. Nah, ini yang dikatakan tadi. Akan diampuni dosa-dosanya. In yang tahu lahum salam. Dan itu berkaitan dengan hak Allah. Tapi bukan semua hak Allah, tapi sebagian. Sebagian lagi walaupun itu berkaitan dengan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala tapi tidak akan menjadi gugur dengan dia taubat masuk Islam dan dengan sebagian taubat itu dengan taubatnya itu tidak menggugurkan termasuk hadus di zina. Wajah zaman Romli bi adami in iqadi qada'i ayami kufri. Al-Imam Romli berkaitan dengan masalah apakah orang kafir yang masuk Islam. Kita katakan orang kafir masuk Islam tidak wajib mengkodok sholat. Tapi apakah sunnah? Apakah boleh kalau dia mau mengkodok sholat? Kalau mengkodok sholat kafirnya 60 tahun, berarti dia tiap hari itu kodok sholat terus. Ya, misalnya ada orang kafir yang betul-betul ingin suci dan ingin memperbaiki keadaannya. Dia merasa menyesal 60 tahun kafir. Dia mau mengkodok sholatnya. Seperti yang sudah terjadi kepada Hakim bin Hidam kan. Hakim bin Hidam. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, termasuk pemuka Gures dan ponakan daripada Sayyidina Khadijah bintu Huwailid radhiyallahu anha. Karena Hakim bin Hidam bin Huwailid. Hakim bin Hidam bin Khuwailid. Jadi Hakim bin Hidam, Hizam berarti saudaranya Sayyidatuna Khadijah. Karena Khadijah bintu Huwai Wailid. Ponakan daripada Sayyidina Khadijah. Hakim bin hidam salah satu-satunya sahabat yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Di saat ibunya bertawaf e, dan selesai kemudian bersama perempuan-perempuan yang lain masuk ke dalam Ka'bah dalam keadaan ketika itu dia hamil besar. Tahu-tahu dia merasakan sakit dan keluar disitulah daripada anaknya yang bernama Hakim bin Hizam ini. Dan dia adalah seorang yang kafir dan terlambat masuk Islamnya. Karena dia masuk Islamnya amul fatah dan dia sudah masuk Islam ketika itu umurnya sudah mencapai 60 tahun. Jadi sudah tua, 60 tahun baru masuk Islam. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberinya hidayat. Memberinya taufik, masih menyelamatkannya. Padahal dia termasuk orang-orang yang berperang melawan Rasulullah SAW dan sahabatnya di waktu perang Badar. Tapi dia selamat, padahal dia hampir terbunuh. Anda kata dia terbunuh waktu itu gimana? Dia akan masuk neraka selama-lama. Untung dia selamat. Makanya ketika dia sudah masuk Islam, kalau dia sumpah, sumpah ucapan yang dia ucapkan, dia mengatakan, Walladhi najjani fi ghazwati badar. Waladhi. Demi zat yang telah menyelamatkanku di waktu peperangan badar. Maksudnya Allah. Sumpah dengan Allah kan. Ya wallahi. Waladhi nafsi biya. Biadi. Waladhi khalaqas samawat. Terserah sudah. Yang penting maksudnya adalah Allah. Dia mengatakan waladhi najjani. Yang telah menyelamatkan aku fi hazwati badar. Itu sumpahnya dia kalau sumpah. Umurnya 60 tahun baru masuk Islam. Tapi Ketika dia masuk Islam, dia menyesal. Karena dia adalah orang yang sangat baik. Suka berbuat baik. Suka berbuat atau e, membantu orang lain. Termasuk orang-orang yang miskin. Termasuk orang-orang yang janda. Bahkan juga berapa banyak budak yang dibeli olehnya. Kemudian setelah itu dimerdeka. Sampai dikatakan 100 sudah mencapai 100 budak yang telah dimerdekakan oleh Hakim bin Hizam di masa kafirnya. Ketika dia masuk Islam, dia menyesali. Coba andai kata kebaikan-kebaikan tersebut aku lakukan setelah aku masuk Islam. Aku akan mendapatkan pahalanya. Kata Rasulullah SAW, Aslam ta'ala masalah falaka minal khair. Artinya kamu masuk Islam dengan membawa pahala apapun yang kamu lakukan daripada kebaikan ketika kamu masih kafir kafir, kamu suka sodakoh akan kamu dapatkan pahalanya. Kamu silaturahmi akan kamu dapatkan pahalanya. Kamu membantu orang-orang yang lemah, kamu akan mendapatkan pahala. Termasuk juga kamu suka memerdekakan budak, kamu akan mendapatkan pahalanya dengan masuk Islam sekarang ini. Dia begitu senang ketika itu. Bahkan dari senangnya dia syukur kepada Allah. Ini syukur kepada Allah dengan kebaikan, bukan dengan foya-foya. Ketika dia merasa senang, maka setiap kebaikan yang dia lakukan di masa kafirnya dia ingat-ingat dan dia lakukan di masa is Islamnya. Dia pernah begini di waktu kafirnya, dia lakukan lagi. Dia pernah begini sampai pun termasuk dia juga memerdekakan budak sebanyak 100 kah? kali karena di masa kafirnya dia memerdekakan sampai 100 kali. Ketika dia masuk Islam, dia harus juga melakukan hal yang sama. Dia memerdekakan budak 100 kali. Tidak gampang memerdekakan budak. Untuk mau dibuka juga sangat mahal. Nah, disitulah Hakim bin Hizam sampai masuk Islam dan berumur 120 tahun. Tepat. Jadi tepat 60 tahun dilalui dengan masa kafir, 60 tahun dia lalui dengan masuk is Islam. Ini Hakim bin Hizam. Nah, disitulah menunjukkan Allah menyelamatkan dia dengan hidayah dan taufiknya sehingga dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini bagi orang kafir yang mau mengkodok sholat di saat dia masuk Islam, mau mengkodok sholatnya, apakah boleh atau tidak boleh atau apa hukumnya? Imam Romli mengatakan di sini bi adam in ikot qadha ayam kufri. Bi adam in ikot artinya tidak sah. Imam Romli mengatakan tidak sah mengkodok sholat ayam kufri di masa dia kafir. Di saat dia kafir, 20 tahun dia kafir, dia masuk Islam, dia tidak sah kalau mau mengkodok sholat-sholatnya di waktu 20 tahun dia kafir. Ini yang dikatakan oleh Imam. Qala al-Kurdi wa tahqiq Tapi Imam Kurdi mengatakan yang tepat adalah sebaliknya. Artinya boleh-boleh aja orang kafir mau mengkodok sholat sholatnya. Tapi tetap kita katakan tidak wah. Kalau boleh-boleh katanya Imam Kurdi. Tapi tidak wajib Ya, kenapa tidak wajib? Karena memang di saat kafir dia tidak diwajibkan untuk sholat. Dan yang kedua, al-kafir al-asli taklah tajib alaihi sholat. Bagi yang kafir asli tidak diwajibkan atasnya sholat. Wala yalzamuhu Dan tidak diwajibkan dia mengkodok, mengkodoknya. Ada khilaf apa tanpa ada khilaf? Tidak wajib atasnya untuk mengkodoknya. Wajib ada khilaf apa tidak wajib? Khilaf tidak wajib, tidak ada khilaf. Yang ada khilaf apa boleh mengkodok atau tidak. Ya, itu yang ada khilaf. Wala yalzamuhu dan tidak wajib atasnya mengkodoknya idza aslama kalau dia masuk Islam. La wujuban wala nadban. Tidak wajib ya, tidak harus ya la tidak harus, tidak harus dengan hukum yang wajib atau tidak harus dengan hukum yang sunnah. Artinya orang kafir masuk Islam tidak wajib, tidak sunnah targhiban lil Islam untuk menarik mereka masuk is Kalau qadhaha, andai kata dikotoknya, tetap dia mengkodok sholatnya. Tetap dia tidak mau. Tetap dia mau mengkodok sholat-sholat yang dia tinggalkan di masa kafirnya. Lam tan agit adal muktamad. Pendapatnya siapa? Imam Rom. Khilafan li Syekh Al-Khatib. Syekh Al-Khatib mengatakan, Hai suqala yundab lahul qadha. Bahkan Syekh Al-Khatib mengatakan, sunnah mengkodok bagi orang kafir yang mau masuk is. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan tidak, Bu. Yang ketiga kala fil majmu. Dikatakan dalam kitab Al-Majmu, kitabnya Imam kitabnya Imam Imam siapa? Ada yang tahu. Ramli apa Ibn Hajar? Romli apa pihaknya? Yang Romli salah. Yang Ibn Hajar juga salah. Imam Nawawi. Ini kitab besar majemuk ini. Kalau kalian punya uang, beli kitab ini. Yang sangat luas pembahasannya. Cuma sayangnya, dikarang oleh Imam Nawawi sampai bab riba aja. Tidak sampai meneruskan karangannya kecuali Allah SWT sudah menjemput ajarnya di saat sampai pada bab riba. Kemudian dilanjutkan kitabnya oleh Imam As-Subki yang lahir setelah zamannya Imam Nawawi. Ya, di situ Imam Subki meneruskan pembahasannya setelah bab riba. Jadi yang setelah bab riba berarti itu Imam Subki bukan Imam Nawawi. Tapi yang sebelumnya termasuk seluruh ibadah. Imam bab riba itu kan di awal-awal muamalah. Awal-awal muamalah setelah bab B bab salam, bab riba. Jadi sebelumnya itu semuanya Imam Nawawi, termasuk semua ibadat itu karangan atau tulisan daripada Imam Nawawi dan kitab yang sangat luas lengkap. Yang andai kata dia Imam Nawawi meneruskannya sampai akhir bab fikih, maka itu kitab sudah cukup, tidak membutuhkan kitab yang lah yang lain. Nah, dikatakan dalam kitab Al-Majmu' tidak aslam al-kafir. Andai kata orang kafir masuk Islam, usiba ala ma fa'alahu. Dia akan mendapatkan pahala atau dia akan diberikan pahala alama fa'alahu atas apa-apa yang telah dilakukannya minal kurabi daripada kebaikan-kebaikan allati la tahtaju ila niyatin yang tidak membutuhkan kepada ni Seperti apa yang tidak butuh niat? Kasodako. Apalagi dan apa lagi? Memberikan buka. Dan Apa lagi? kok diam sudah? Nah, kita katakan, ya banyak ibadah-ibadah yang tidak butuh kepada dia, Ya, seperti kita contohkan tadi Hakim bin Hizam suka membantu orang yang lemah, silaturahmi. Ya, di sini ada silaturahmi. Eh, Berbirul waliden, juga demikian uh, eh, wagof, mewagofkan madrasah, masjid dan seterusnya dan ya, juga azan. Orang azan tidak butuh nih niat memandikan mayit. Itu kan semuanya ibadah tapi tidak membutuhkan kepada nih niat. Jika dilakukan oleh orang kafir di masa kafirnya, dia akan mendapatkan pahalanya kalau kalau masuk Seperti yang sudah diceritakan tadi daripada Hakim bin Hizam bin bin Huwailid. Ya, jadi apa yang dilakukannya di masa kafirnya dia akan tapi itu dengan catatan ibadah yang tidak butuh niat. Dan biasanya orang kafir melakukan ibadah yang tidak butuh niat. Yang butuh niat kan sholat. Orang kafir masa sholat. Ya. Orang kafir juga tidak puasa. Orang kafir juga tidak haji. Orang kafir juga tidak wudhu. Tidak mandi junub. Mandinya mandi renang aja. Orang kafir juga dan seterusnya seterusnya sudah. Ya, yang ibadah yang memang biasanya tidak dilakukan oleh orang kafir biasanya ibadah yang butuh kepada niat. Artinya yang ibadah yang membutuhkan kepada niat memang biasanya tidak dilakukan oleh orang kafir. Yang tidak dibutuhkan niat biasanya itulah yang kadang-kadang dilakukan oleh orang kafir. Maka itu akan mereka dapatkan kalau mereka masuk mereka akan dapatkan pahalanya dengan catatan kalau mereka masuk Islam. Tapi kalau mereka masuk, tetap mati dalam keadaan kafir, maka pahala ibadah silaturahminya ya, membantu orang kafir, memberi makanan kepada orang-orang, ya, bersedekah, wakaf, ikurokobah, semuanya akan menjadi sia-sia, tidak diberi balasan oleh Allah di akhirat. Beri balasan oleh Allah di dunia. Jadi orang kafir yang khayir kan banyak juga orang kafir khayir Ya, membantu orang lain, Masya Allah, senyum kepada orang lain, ya kan Ya, anal ibtisam fi wajhi akiha sodafah. Senyum di hadapan temanmu adalah sodako. Ya, itu juga ibadah sebenarnya. Tapi kalau dilakukan oleh orang kafir dan sampai mati dia tidak masuk Islam, dia akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang baik di dunia, bukan di akhir termasuk dia dikasih makan, kasih minum, hidupnya nikmat, pasti panjang umur dan seterusnya sehat walafiat badannya. Kan banyak orang-orang kafir malah kadang-kadang orang yang panjang umur panjang umur. Ya kan orang Cina-Cina itu meninggal 80 tahun, 90 tahun. Kalau orang Islam 40 tahun kadang sudah meninggal kemarin Habib Munzir masih umur 40 tahun ya. Yang sebelumnya dai Ustaz Jeffrey juga masih kita masih muda. Yang tua-tua malah orang Cina, orang Cina. Tuh, kok bisa ya orang Cina malah dipanjangkan umurnya? Itu memang sengaja oleh Allah. Biar apa? Biar kebaikan-kebaikannya di dunia terbalaskan di sini, bukan dibalas di akhir. Makanya termasuk cerita yang dua orang malaikat yang didap, diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dua orang malaikat ini diberi perintah tapi merasa kaget. Aneh. Kenapa? Karena yang satu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpahkan ini, menumpahkan makanan yang betul-betul sudah siap dimakan oleh orang yang soleh. Siap padahal orang soleh itu sangat menginginkan untuk memakan makanan tersebut. Yang satu lagi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan uh, ikan yang langka, ikan yang langka, yang jarang adanya, yang hanya terdapat di laut tertentu itu diperintah oleh Allah SWT untuk diambilkan ikan tersebut dan diberikan kepada orang hambanya yang kafir. Mana orang kafir itu sangat suka dan sedang mencari ikan tersebut. Bahkan dia mengadakan sayembara. Bang siapa yang mendapatkan ikan begini, begini, begini. Akan aku berikan hadiah seperti ini, seperti ini. Nah itu malah disuruh sama Allah sementara untuk menyadikannya. Untuk diberikan kepada orang kafir. Ini orang kafir malah dibantu sama Allah. Orang Islam malah mau makan, malah disuruh dihitung. Nah, disitulah ketika itu Allah menjawab, jangan kamu heran dengan perintah anak. Orang kafir yang aku perintahkan untuk men, menghasilkan ikan, ditakdirkan oleh Allah untuk menghasilkan ikan dan memakannya. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala karena dia orang kafir itu banyak kebaikannya. Suka berbuat baik. Dan setiap kebaikan sudah aku balas dengan kebaikan-kebaikan yang berupa makanan, minuman, kekayaan. Tinggal ada satu kebaikan dan padahal orang kafir ini akan dijemput di ajarnya, akan diambil ajarnya, ruhnya. Sedangkan dia masih mempunyai kebaikan yang belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ingin membalasnya dengan memberinya ikan yang sangat diinginkan oleh orang kafir tersebut. Sedangkan orang yang muslim sebaliknya, orang yang soleh sebaliknya, di saat sakit dia ingin makan makanan yang dia inginkan, tapi tahu-tahu ditumpahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosanya orang soleh tersebut. Semuanya terhapuskan sudah dengan amalan-amalan. Tinggal satu dosa yang belum dihapus. Allah ingin dia meninggal, satu dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Maka dengan cara apa Allah mengampuni dosanya? Yang satu dosa yang tersisa itu dengan cara tadi itu. Ketika dia mau makan, sudah ingin ditumpahkan. Ini kan musibah. Ya, setiap sesuatu yang membuat orang muslim tidak suka, ya, itu akan menjadikan paha, pahala. Sumpah pun orang muslim akan mendapatkan paha, pahala. Ya, apalagi terkena duri, apalagi dia terkena musibah hartanya, apalagi badannya. Semuanya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa yang dia lakukan, kadang-kadang itu mengampuni daripada musibah yang dia dapatkan dari Allah itu kadang-kadang mengampuni daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Makanya kita lihat orang-orang kafir itu dia sehat-sehat, panjang umur badannya, kan? Sebaliknya orang kafir sudah umurnya pendek-pendek, malah sebelum sebelum meninggal dunia diberikan rasa penyakit-penyakit yang segala macam, yang stroke, ya kan? Yang yang kanker, yang jantung, yang gula, yang eh, dan seterusnya sudah bahkan yang ya, yang aneh-aneh penyakitnya itu. Itu kan lihat di, kita lihat di TV itu ada satu acara yang yang uh, di situ membahas tentang penyakit-penyakit. Nah, sudah rata-rata orang apa yang menimpa mereka itu? Orang Islam bukan orang kafir. Kenapa hikmahnya? Di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa. Kebanyakan orang Islam mau mati terlebih dahulu dikasih musibah. Ah, paling tidak dikasih sah sakit, penyakit dulu. Sehingga bagi mukodam 4 bulan dia dikasih rasa sakit. Tidak sadar koma. 4 bulan tidak bisa makan, tidak bisa makan. Ya, di situ semuanya ada hikmahnya. Kalau dia tidak punya dosa, akan diberikan derajat yang tinggi. Ini orang Islam tidak ada dosanya kok dia kasih sakit akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan di sini eh, Alati la tahta ila niyah kasadaqah wasilah wa itik Wala yusab ya, di takliknya ya. Wala yusab alama yahtaju ila niyah dan tidak akan mendapatkan pahala ketika orang kafir melaksanakan ibadah yang harus ni Orang kafir sekarang sholat, orang kafir sekarang puasa, orang kafir sekarang etikaf, orang kafir ikut-ikutan haji. Padahal dia kafir. Ketika dia masuk Islam, dia dapat pahala? Tidak. Karena ibadah-ibadah tersebut butuh kepada niat. Dan termasuk salah satu syarat sahnya niat adalah harus Fa'in lam yuslim fala yusam ala khair Kalau dia tidak masuk Islam, maka dia akan tidak akan diberikan pahala daripada apa yang telah dilakukannya secara mut mutlak. Artinya baik ibadah yang yang yang butuh niat ataupun tidak butuh. Yang faedah selanjutnya faedah yang ke empat. Lawir tada sumajuna Lawir tada sumajuna Ini musibah. Sudah murtad, setelah murtad jadi Nah, bagaimana kalau seseorang yang murtad setelah murtad jadi gila? kemudian berarti di sini pembahasannya apakah wajib dikodok apa tidak berarti nunjukkan kemudian dia kembali lagi sadar dari gila nah, jadi kita contohkanlah tidak usah banyak-banyak satu tahun dia murtad tapi dia sadar kan satu tahun kemudian dia lagi dalam keadaan dia mur dia sadar langsung dia masuk is kembali. Ya, satu tahun yang dia murtad dia tidak sadar, jelas hukumnya wajib nih, sudah jelas. Nah, satu tahun yang gila. Nah, orang gila kan tidak wajib. Ya, orang Muslim yang gila tidak wajib sholat. Termasuk salah satu syarat wajibnya sholat adalah harus dia orang yang punya akal. Nah, bagaimana dia satu tahun di saat dia itu gila, tapi dia murtad. Nah, itu muskilahnya. Kalau dia muslim, jelas apakah dia wajib mengkodoknya atau tidak? Apa dia jawabannya? kodok nah, ayam al junun. Tetap dia wajib mengkodok di masa dia gi. Berarti dia wajib mengkodok berapa lama? Dua ta tahun. Satu tahun dia sadar, satu tahun dia gila juga tetap wajib dikodok. Kenapa alasannya? Taglidon alaih. Untuk mengeraskan, memberatkan hukum atasnya. Akan menjadi berat karena dia murtad terlebih dahulu. Mungkin kalau sebaliknya ya, tidak sebutkan. Mungkin kalau sebaliknya mazur, ya kalau sebaliknya tidak bisa. Ya, kalau dia gila dulu, baru mur tidak dianggap murtad. Ya, kalau orang gila kemudian dia menginjak Al-Quran itu kan murtad. Maka tidak dianggap karena dia gila. Kalau dia gila, kemudian dia nyembah-nyembah ke patung, dia kan gila. Tidak dianggap mur. Walau Sakiro, ini bukan sakiro ya, Sakiro. Muta'adian, andai kata dia mabuk. Muta'adian dengan sengaja, dengan cara mabuk yang haram. Cuma Ya, kalau tadi murtad di sini, kalau ini mah, tadi murtad, kemudian gila. Kalau sekarang dia mabuk, kemudian gila. Nah, dua-duanya musibah ini. Qadha al-muddah dia wajib mengkodok mudda di masa alati yantahi ilaiha sukru. La mudah jununi. Yang sekiranya mabuknya dia itu selesai pada saat itu. Dan tidak diwajibkan dia mengkodok sholat yang ditinggalkan setelahnya. Contoh. Dia mabuk. Setelah dia mabuk, dia gila. Orang yang mabuk. Dan mabuknya sengaja ya. Kebanyakan mabuk sengaja sudah. Haram. Orang yang mabuk. Satu hari teler. Satu hari itu wajib apa tidak mengkodok sholatnya? Wajib. Kecuali kalau mabuknya tidak tidak sengaja. Maka tidak diwajibkan. Nah, kita katakan wajib. Ya, cuma kemudian kan dia gila. Di saat dia mabuk. Masih belum selesai mabuknya. Dan orang gila tidak diwajibkan atasnya sholat. Di sini berarti dibedakan dengan hukum yang tadi. Dikatakan di sini dia hanya wajib mengkodok sholat yang dia tinggalkan sekiranya masbuknya sudah selesai. Ah, sekiranya mabuknya belum selesai. Oh ini kira-kira dia minum berapa banyak? Satu botol. Oh satu botol satu hari biasanya ini. Berarti lima wak waktu. Ya, dia kapan gilanya? Duhur. Kan gila terus dia. Satu minggu dia gila kan tetap. Tapi dia hanya ketika sadar nantinya ya. Kalau dia gila terus ya sudah tidak ada masalah. Kodok di kuburan aja. Ketika dia sadar, dia hanya mengkodok sholat di saat dia mabuk. Ya, jadi kira-kira mabuknya satu botol tadi, oh satu hari satu malam ini berarti dikodok lima sholat waktu Oh, berapa minumnya? 10 botol. Oh, berarti ini dua hari, tiga hari ini. Ya, ini yang mengetahui siapa? Ahlul HIBRO Orang-orang yang pengalaman. Hibro ini orang-orang yang pengalah. Sudah tiap hari teler, dia tahu. Kalau satu botol, mabuknya sekian hari. Dua botol, sekian. Nah, ini yang dikatakan sini. Bihilaf mudati jununil murtad. Beda dengan jununnya orang gila tadi kan? Dia wajib mengkodok di waktu dia murtad dan dia tetap diwajibkan untuk mengkodok di waktu dia gila. Kenapa kok dibedakan dengan yang tadi? Kok di sini yang mabuk dia hanya wajib mengkodok waktu mabuknya aja. Waktu gilanya tidak. Anaman junna Karena orang yang gila di saat dia ya, murtad. dun fi jununi. Anaman junna Barang siapa yang gila di saat dia murtad maka dia tetap status murtadnya ada padanya di saat dia gila. Hukuman secara hukum. Waman junna fi sukri. Dan bagi orang yang gila di saat dia mah, laisa sakran fidawami jununi. Bukan dia statusnya orang yang mabuk selama masa gilanya. Paham kan bedanya? Jadi orang yang gila di saat mabuk. Tentunya kan kalau misalnya dia tidak gila, mabuknya akan selesai satu ha, satu hari. Setelah itu dia sadar. Kan gitu. Tapi di saat dia murtad, kemudian setelah murtad dia gila. Andai kata dia tidak gila, dia tetap akan murtad. Jadi sepanjang dia mur, dia gila, sepanjang itu dia dihukumi mur, murtad. Tapi sepanjang dia mabuk, tidak ya, dihukumi semuanya. Ini bedanya. Yang kelima, lawir tadat. Andai kata seseorang Tarjat Berarti ada tak taknisnya menunjukkan ini adalah perempuan. Perempuan murtad. ausakirat Atau dia mabuk. Kenapa kau dicontohkan perempuan? Karena ada headnya di sini. Sumahazot. Kemudian dia head. Au fisat Atau dia walau istajarat al -hidha. Walaupun dia sengaja mempercepat headnya bidawai dengan menggunakan obat. Awistah rojat bihi janinan atau sengaja dia mengeluarkan janinnya daripada rahimnya. Lam takdi jawabannya tidak wajib dia mengkodok zaman al haid wanifas, di saat-saat dia haid dan di saat-saat dia nifas. Ya, contoh yang tadi kita ambil contoh yang murtad yang pertama. Andai kata seorang wanita murtad ya, Kemudian setelah dia murtad, namanya wanita. Walaupun dia kafir, walaupun dia murtad, tetap head kan? Bukan berarti, oh kalau kafir tidak head. Tidak. Tetap dia, nah, perempuan anggaplah seorang wanita yang murtad. Berapa lama dia murtad? Satu tahun. Misalnya, di saat satu tahun dia murtad, kemudian dia kembali lagi masuk Islam. Kan di situ dia ada head-headnya. Dan orang yang head tidak wajib Bahkan bukan hanya tidak wajib, tapi ha, haram sholat. Nah, apa dia wajib mengkodok di masa-masa headnya? Wajib atau tidak? Ya, sudah dibaca dulu. Yang bilang wajib, berarti belum lihat tadi. Lam di zaman al headwan tidak wajib mengkodok sholat di saat head. Jadi tinggal dihitung aja nantinya. Satu tahun dia murtad, Bulan pertama headnya berapa? Tujuh hari. Bulan kedua anggap tujuh hari semuanya. Berarti 7 kali 2 berapa? 17 kali eh, uh, 7 kali 12 berapa? 82. Berarti dia tidak wajib sholat selama 82 hari. Selebihnya dia wajib sholat. Wajib mengkodok sholat. Ya. Contoh sakirat sama hajanya Wafarakatil majnun. Kenapa kok berbeda dengan hukumnya majnun tadi? Ya, tadi kan kalau orang murtad kemudian gila, wajib mengkodok di hari-hari dia murtad yang sadar dan juga di hari-hari yang dia gila. Tapi ini kan enggak, dia wajib mengkodok di hari-hari dia murtad tanpa ada head dan juga tidak wajib mengkodok di hari-hari dia murtad tapi tidak tapi head atau nifas. Nah, bedanya apa? Bi anna isdat sholat anha azimah. Karena meninggalkan sholat bagi yang head itu azimah. Hukum yang harus dilakukan tidak ada pilihan yang lain. Karena seorang wanita yang head memang diharuskan untuk meninggalkan sholat. Tidak diperbolehkan. Wa anhu Dan bagi yang gila, meninggalkan sholat itu bukan karena kewajiban. Tapi karena itu adalah ruh. makzur ma'zur, ada uzur. Orang gila tidak wajib sholat karena kan ada u Ma'zur karena dia ah, dia sudah tidak ada akalnya. makzur. Tapi kalau wanita yang hati memang betul-betul dilarang oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Nah, itu bedanya. Ruh wal murtad wa sakran laisa min ahliha. Sedangkan orang yang murtad dan orang yang mabuk bukan orang yang pantas mendapatkan ruhsah. Ahliha kembali kepada ruh. Soh. Jadi orang gila tidak wajib sholat karena ruh. Soh. Sedangkan ruhsah tidak pantas diberikan kepada orang yang kal ya kepada orang yang murtad atau juga kepada orang yang mah mabuk. Jelas? Hmm. Kemudian teruskan apa pindah kitab? Tiga faedah aja. Min surut wujubi sholat al-buluh wal akal. Ya, termasuk salah satu syarat. Ya, salah satu syarat daripada wajibnya sholat adalah al-buluh. Ya, harus balai. Nah, ini juga sudah disinggung sebenarnya pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bagi yang belum balai tidak diwajibkan atasnya sholat. Kalau umurnya dia di atas 10 tahun, mengatakan dia tidak wajib tetap melaksanakan sholat. Yang wajib orang tua, orang tuanya wajib memukulnya. Umur tujuh tahun orang tuanya wajib memerin. Tapi itu orang tuanya, bukan anaknya. Kalau si anak sih hukumnya tidak wajib melaksanakan sholat. Walaupun dia umur 13 tahun kalau belum bah, balik. Tapi jangan dikasih tahu kepada anak-anak yang belum balik. Ente walaupun gitu sebenarnya tidak wajib. Walaupun apa ente lah wajib nanti. Anak baca fikih kok sudah. Akhirnya dia tidak akan mau sholat. Nah, jadi kita tetap nampakkan kepada anak bahasanya sholat itu betul-betul diwajibkan atasnya ketika dia sudah umur tujuh tahun. Jadi anak itu merasa umur tujuh tahun merasa adalah termasuk orang-orang yang wajib melaksanakan sholat. Bahkan kan tidak cukup memerintah sebenarnya tapi juga wajib dibarengi dengan ancaman tahdid. Jadi harus ada ancaman. Nah, walat, ayo eh, sholat. Awas kalau tidak sholat, nanti pecut nanti. Nah, begitu contohnya. Jangan, ayo sholat ya. ya sudah, ya tidak akan sholat. Sholat. Perintah sudah gitu cuma sekali lagi. Eh, sholat ya. Tidak akan sholat. Apalagi anak-anak yang nakal-nakal. Nah, harus dibarengi. ayo eh, sholat. Nah, agak, agak apa namanya? Agak tegas Makanya ini biasanya dibebankan kepada seayah. Yang biasanya bagian yang tegas. Ya, oleh karena itu, sebenarnya bukan itu hanya kewajiban seorang ayah. Tapi juga termasuk kewajiban. Jadi salah. Jadi kalau tidak ada ayahnya, kemudian ibunya diam aja tidak memerintah. Ibunya berdoa. Bahkan juga bukan hanya ibunya, tapi juga kakek dan neneknya. Itu semuanya ala sabili fardil kifayah. Kewajiban itu dibebankan kepada mereka semuanya secara umum. Fardu kifayah fardunya. Kalau di antara mereka ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka yang lain akan bebas daripada tuntutan. Tapi kalau mereka semuanya tidak melaksanakan kewajiban tersebut, tidak ada yang memerintah. Ketika 10 tahun, tidak ada yang memukul. Yang berdosa siapa? Semuanya ikut terkena dosa eh, ayahnya, ibunya, kakek, neneknya dari ayah ataupun dari ibunya. Semuanya ikut berdosa itu. Jadi ini bukan hanya dibebankan kepada ayah sebenarnya, tapi itu semuanya. Cuma kalau sudah salah satu sudah menjalankan kewajiban tersebut, yang lain sudah be bebas. Nah, ini kita katakan tadi tidak wajib seorang anak yang belum balik, walaupun murahim, walaupun dia sudah boleh. Tidak wajib bukan berarti tidak sah. Kalau sahnya sih seorang anak sah melaksanakan sholat dengan adanya tam, dengan adanya tam, Tam yis. Kalau seorang anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan juga istinja sendiri, berarti dia Yes. Kalau sudah mumayyiz, berarti dia sah ibadahnya, termasuk dia sah sholatnya, bahkan dia sah menjadi imam, sah dia wudhunya, sah dia mandi wajibnya. Kalau ya, mandi wajib bisa juga kan mandi wajib. Belum umur, artinya belum balai tapi dia wajib mandi wajib. Bisa apa enggak? Tapi belum balai. Bisa atau tidak bisa? Hah? Gimana bisanya? Gimana bisanya? Apa? Ya kalau ihtilam ya namanya sudah bah bale head. Ya namanya bulu. Sudah bah. Anak belum balik tapi sudah wajib mandi. Yaitu kalau sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Padahal belum bah. Ya, ya anggaplah seperti wanita yang masih kecil, perempuan yang masih kecil diperkosa kan gitu. Nah, padahal umurnya masih lima tahun. Kan terjadi itu. Terjadi apa enggak? Terjadi. Padahal umurnya lima tahun. Berarti dengan dia melakukan itu. Karena di sini hukumnya tidak dibedakan mau dengan senang sama senang ataupun dia dipaksa diperkosa seperti itu. Hukumnya dalam hal dalam hal wajib atasnya mandi tidak dibeda. Jadi wajib atasnya mandi. Padahal dia belum bah. Kalau dia belum balai dan belum mumayis, maka hukum mandinya tidak dianggap sah. Walaupun dia mandi tiap hari itu, dia tidak dianggap mandi. Artinya tetap dia dianggap junub. Tetap dia dianggap junub. Tuh kan dia mandi tapi belum memayis. Syarat mandi harus memayis. Jadi kalau sudah memayis kemudian mandi dengan catatan dia niat ketika itu menghilangkan hadas besarnya baru kemudian dia menjadi su suci daripada junubnya. Nah, ini contoh. Jadi seseorang pembahasan tadi apa? Nah, seorang yang mumayyiz. Maka dengan mumayyiz dia akan menjadi sah ibadahnya termasuk mandinya, wuduknya, sholatnya, puasa. Tapi kalau dia belum mumayyiz, semua ibadah menjadi tidak sah. Umur lima tahun, empat tahun masih belum bisa makan sendiri. Kalau makan yang dimakan, yang dikeleleran di lantai lebih banyak Ya, yang dibuang lebih banyak daripada yang dimah. Kalau minum lebih banyak gelasnya pecah daripada ini namanya mu, belum mai Apalagi yang masih tiga tahun, empat tahun suruh istinja sendiri. Ya, bukan istinja tapi yang ngotori kamar man. Nanti. Kalau belum mau mai segala ibadahnya tidak sah, tidak sah solatnya, tidak sah mandinya, tidak sah puasanya. Ya, yang sahnya cuma haji dan umroh itu aja. Haji belum memayas sah, umroh belum memayas sah. Itu dikecualikan. Tapi selainnya kita katakan tidak tidak sah. Ini berkaitan dengan sah tidak sahnya ibadahnya seorang anak kecil yang belum balik bergantung kepada memayas, bukan bergantung kepada umur ya. Jadi umurnya misalnya 10 tahun tapi belum memayas. 10 tahun tapi tidak bisa makan sendiri 10 tahun belum bisa istinja sendiri. Belum mumayyiz. Tapi sudah 10 tahun. Walaupun. Maka tidak sah sholatnya, tidak sah puasanya, tidak sah wudhunya, dan seterusnya. Dan sebaliknya, umur 5 tahun tapi sudah pintar makan sendiri. 4 tahun pintar minum sendiri. Istinja sendiri pun juga bi tiga-tiganya bisa dilakukan dengan sendirinya. Berarti itu adalah mumai bukan bergantung kepada um-, umur ya. La yajib al-qadha ala sabih wa sabiyah. Tidak diwajibkan mengkodok sholat atas seorang yang masih belum balik. Kalau dikatakan sobi, jangan pikirannya sobi itu berarti bayi ya. Sobi yang dimaksud kalau disebut adalah yang belum ba balik. Walaupun sudah hampir balik 13-14 tahun umurnya, tapi belum balik ya tetap dinamakan sobi tidak wajib mengkodok sholat bagi yang belum balik, baik itu laki-laki ataupun lima fatahuma fisibah. Ya. Dari, dari sholat-sholat yang mereka berdua tinggalkan ketika mereka berdua masih dalam keadaan sobi belum balik. Seperti kalian ini. Ketika belum balik, mungkin di antara kalian kan ada sholat-sholat yang ditinggalkan kan? Ada apa tidak ada? Ya. Ada kan? Kenapa tidak sholat? Ya, berarti orang tuanya bisa jadi tidak menyuruh. Atau orangnya sudah menyuruh tapi nakal. Ketika disuruh tidak sholat malah ah, main. Atau mungkin dia sudah dengar dari ustadz. Walaupun disuruh tidak wajib. Ente. Bisa juga. Maka ketika dia balik apakah dia wajib mengkodoknya? Tidak wajib mengkodoknya. Ya. adam taklif bihima. Karena dia belum mukallaf. Ketika masih sobi, masih bayi, belum mukallaf. Ketika itu perintah sholat datang kepadanya di saat dia belum balik, beliau dalam keadaan belum. Rufi al-qalam anis sobi. Hukum Allah terlepas daripada sobi hatta yablu sampai betul-betul bah, balik. Wayusan kodok ma fatahu fihi dan sunnah bagi orang yang pernah tidak sholat ketika dia belum balik untuk mengkodok mengkodoknya. Jadi bagi kalian ini pernah kan tidak sholat tadi, ya, sekarang kalian mengkodok sholatnya, hukumnya sunnah. Nah, mau sholat duhur dua kali. Yang kedua, anak niatkan kodok. Loh, kapan? Ini pernah tidak sholat? Iya, waktu anak masih belum balik. Tidak betah. Sholat lagi isya dua kali sholat isanya. Untuk apa itu sholat lagi? Anak mau kodok sholat untuk yang ana tinggalkan sholat ketika ana belum balai. Hukumnya sun. Walau qabla tamyiz. Walaupun dia meninggalkan sholat tersebut sebelum dia mumayyiz ala khilafin fihi. Tapi di situ ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengkodok sholat yang ditinggalkan di saat dia belum. Sebagian lagi mengatakan, bu. Yang kedua, muqabilus sahih Sebaliknya pendapat yang sahih tajibul i'adah ala man balagha ba'da sholat. Wajib mengulang sholat bagi yang balik setelah melaksanakan sholat. Ini cuma masalah yang jarang terjadi. Artinya sekarang sholat apa ini waktunya? Sholat isya. Ya. Ada di antara kalian misalnya belum balik belum haid berarti. Kemudian kalian sholat isya yang belum balik ini, kemudian sholat isya. Setelah selesai sholat isya, tahu-tahu head pertama datang. Berarti dia bah, balik. Padahal dia sudah melaksanakan. Apakah dia nantinya ketika suci daripada haidnya wajib mengulangi sholatnya? Wajib apa tidak? hukumnya yang muktamad tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Tapi pendapat yang lain, tapi itu doif, mengatakan hukumnya wah. Ini mengatakan mukabilu sahih. Sebaliknya pendapat yang sahih. Mukabil ini sebaliknya. Bahasanya wajib mengulang. Bagi orang yang balik, yang mana baliknya itu setelah sholat. Di annal ma'ti bihi naflun. Karena sebenarnya sholat yang dia laksanakan itu adalah sun tidak wajib dia melaksanakannya. Fala yasgud bihil farad. Maka tidak dengan sholatnya dia ketika itu. Itu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Wahuwa madhabul a'imah salasa. Pendapat yang do'if ini dalam madhab syafi'i. Tapi itu adalah pendapat yang muktamad dalam madhab yang tiga. Selain madhabnya Imam Syafi'i. Jadi artinya sunnah walaupun madhab syafi'i mengatakan tidak wajib. Tapi sunnah untuk diu ay khairu syafi'i minal a'immal Kama law hajja. Seperti halnya orang yang haji, cuma balah. kemudian dia balai. Wajib apa enggak? Bagi yang haji sebelum balai. Kemudian dia setelah balai punya kemampuan untuk haji. Wajib haji lagi? Wajib. Nah, katanya pendapat yang doif dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sama dengan haji. Bagi yang sudah sholat di saat dia belum balik, setelah dia selesai melaksanakan sholat, tahu-tahu balik, maka dia wajib juga mengulangi sholat. Sebagai halnya juga wajib mengulangi haji. Wa ujiba bi anatif lama murun di sholat. Madrubun alihah Beda katanya. Bedanya apa? Karena orang yang belum balik, anak yang belum balik, itu diperintah untuk melaksanakan sholat, bahkan diwajibkan untuk dipukul kalau sudah umurnya mencapai 10 tahun. Bihilafil haji. Apakah haji juga sama hukumnya? Anak yang belum balik wajib haji. Diperintah wajib, ayo haji. Kalau tidak anak pukul pakai sapu. Ini. Kan tidak. Kemudian ketika umur 10 tahun, kalau tetap tidak mau haji, harus dipukul. Tidak juga. Beda dengan Wali annahu lama kana wujubuhu marrah fil umur, istaratna wuka'ahu fi hadil kamal. Juga alasannya karena haji ini kan seumur hidup hanya wajibnya satu kali. Beda dengan seumur hidup wajibnya setiap hari. Jadi kalau misalnya hanya seumur hidup satu kali, kan sangat ya, tidak sempurna kalau dilakukan. Yang hanya seumur hidup satu kali itu di saat dia belum sempurna. Artinya di saat dia belum bah, balik. Tapi kalau misalnya dia masalah sholat, oh waktu itu tadinya yang dia sholat itu dalam keadaan belum balik, tidak masalah. Nanti dia sholat besok, sholat besok, sholat lagi. Tidak masalah. Karena sholat tiap hari ah, ada. Beda dengan haji. Yang terakhir, min surut wujubi sholat al akhl Termasuk salah satu syarat wajibnya sholat adalah al akhl Hendaknya dia mempunyai maka dengan begitu falatajibu tajibu alaman zala aqluh maka tidak diwajibkan atas seseorang yang tidak atau yang kehilangan akalnya. Siapa itu? Dengan sebab apa kehilangan akalnya? Bijununin. Ima karena sebab gila. Au ingmain. Atau dia ping. Pingsan. Au sukerin. Atau dia mah. Tapi mabuk yang. Mabuk yang tidak haram. Ya. Lebih tepatnya. Karena bisa jadi ya selain yang tidak disengaja juga mabuknya tidak haram. Yaitu mabuk kalau dia tidak tahu hukum padahal sengaja dia minumnya tapi tidak tahu hukumnya kalau itu ha haram atau dipaksa meminum homer dia dipaksa padahal tahu dengan sengaja tapi dia tidak dianggap haram karena dipak nah, yang mabuknya tidak haram di saat dia mabuk, di situ dia tidak diwajibkan melaksanakan. Jadi satu hari, satu hari, satu malam dia mabuk. Tapi mabuknya tidak haram. Mabuknya tidak. Maka sehari, satu malam itu tidak diwajibkan mengkodok sholat. Begitu juga yang sebelumnya, pingsan. Ya, pingsan bisa jadi lama. Satu bulan bisa pingsan. Termasuk yang koma. Satu dua bulan komanya misalnya itu. Hukumnya sama. Selama itu juga ketika dia sadar tidak diwajibkan untuk mengkodok sholatnya. Ya juga demikian yang gila, 20 tahun gila, kemudian sembuh. Selama dia gila, tidak diwajibkan untuk mengkodok sholatnya. Walajib alihil kodok ba'dal ifaqah. Tidak wajib dia mengkodok sholat ba'dal ifaqah setelah dia sadar. Balayunda bahkan hukumnya tidak sunnah bagi yang pingsan atau yang gila. Kemudian dia sadar tidak sunnah mengkodok sholatnya. Hada illam yahsul minhu ta'addid. Ini semuanya kalau tidak kelewatan batas. Artinya kalau tidak dengan cara yang haram. Tapi kalau dengan cara yang haram, baik itu gilanya ataupun pingsannya ataupun ataupun mabuk, kalau dengan cara yang haram, maka selama itu dia diwajibkan untuk mengkodok sholatnya. Gila dengan cara yang haram. Bisa? Ya mungkin dia masuk supermarket. mujarob untuk menjadikan seseorang gila. Dia beli, minum. Jadi gila. Ya misalnya, ya kalau Homer kan jelas. Atau pingsan. Ini mujarob membuat orang pingsan. Tanpa perlu kaget, tanpa perlu sakit. Ya, dia minum. Sengaja untuk membuat dirinya pingsan. Maka selama dia pingsan, ketika sadar dia wajib mengkodok sholat Fa'in hasolamin hudalik. Kalau dia ya, dengan cara yang haram melakukannya, ka'anta atau dawaan. Ya, seperti dia itu e, meminum obat atau meminum minuman yang beralkohol yang memabukkan. Ya, dawaan muzilanil akal yang menghilangkan ah, akal. Aliman bihi, dia tahu hukumnya. Muhtaron dan diminumnya dengan sengaja, dengan ikhtiar, bukan dipaksa. Wajib alaihim qadha ya Allah halaman sama-sama ya. ada pertanyaan? Ini kok pertanyaan keluar daripada bab ini. Nah, ini yang sesuai dengan babnya. Ya, Ustadz, Dulu sebelum mondok, sebelum masuk pondok, anak sholat tapi tidak sah. Karena tidak tahu mana aurat yang wajib ditutup ketika sholat. Apakah sekarang anak harus mengkodok sholat yang tidak sah tadi atau tidak? Kalau harus mengkodok, jika dihitung dari baliknya head anak, gak inget kapan mulai headnya bahkan ditulis namanya. Kita katakan kalau ketika itu dia sudah balai, di saat dia sebelum mondok dia sudah balai, ya tapi dia sholatnya tidak sah karena mungkin dia lalai daripada menutup auratnya, ya maka kita katakan wajib atasnya untuk mengulangi sholatnya. Tapi anda tidak tahu hukumnya, walaupun dia tidak tahu hukumnya, tetap diwajibkan untuk melaksanakan atau mengkodok sholatnya dalam keadaan sekalipun dia tidak mengetahui hukumnya. Ya, karena ini berkaitan dengan syarat sholat. Termasuk menutup aurat ini termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jika tidak ada syarat ini, tidak ada menutup aurat, maka hukum sholatnya pasti dihukumi tidak sah. Mau dia tahu hukumnya, tidak tahu. Mau sengaja ataupun tidak, sholat hanya menutup baina surah warubah aja Misalnya. Wah, Anda tidak tahu hukumnya. Atau mungkin bait itu. Mungkin kelihatan rambutnya kan. Atau mungkin kelihatan kaki. Kakinya. Ya, kemudian setelahnya dia baru tahu. Oh, ternyata tidak sah ya kalau kelihatan kakinya. Ternyata walaupun satu rambut tidak sah. Anda baru tahu itu hukumnya. Walaupun ente baru tahu, maka kita katakan ente tidak sah sholat-sholat yang telah berlalu. Maka ente harus mengkodok sholat-sholat tersebut. Ya, ini jelas sudah. Nah, ini bagi yang sudah balik. Tapi kan kalau sudah belum balik juga sudah jelas maka jawabannya tidak wajib mengkodok. Kalau dia tidak tahu, anak tidak ingat. Berarti kan anak wajib mengkodok sholatnya semenjak anak balik. Semenjak anak head tadi dikatakan. Cuma anak tidak tahu kapan headnya. Ini sudah dibahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya tidak tahu yang terakhir atau sebelumnya sebelumnya lagi atau sebelum sebelum sebelumnya lagi Allah alam yang penting yang seringkali mungkin sudah diulang ya mengkodok sholat dengan jumlah yang pasti tidak kurang daripada kewajibannya dia ini yang pasti jadi ente tidak ingat nanti sekarang umur 16 tahun ya kan ya sekarang ente mengaku atau eh, mempunyai masalah ini sholatnya tidak sah semenjak balai anggaplah seperti semuanya setiap hari tidak sah misalnya Ya, itu cuma tidak ingat kan yang wajib dikodok semenjak bah, balai. Nanti tidak ingat kapan balainya. Inti 16 tahun. Tinggal ditanya. Apa inti sudah 2 tahun balainya? berarti umur 14. Ya bisa jadi ya bisa jadi enggak. Kan? Apakah umur 13 tahun? Ya bisa jadi, ya bisa jadi malah. Ya, ya kira-kira inti umur balai umur 10 tahun. Oh enggak mungkin anak balai 10 tahun. 11 tahun? Tidak mungkin juga. 13 tahun? Ya itu, ah, kira-kira itu. Ah, berarti sudah di atas 13, di bawah 13 tahun dia wajib mengkodok sholat. Ya, yang pasti. Kemudian, ini sudah Ustaz saya pernah mendengar ulama berkata pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan setelah sholat duhur. Lalu melaksanakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib. Secara berturut-turut. Dan diawali dengan iqamah lima kali di setiap awal sholatnya bisa mengkodok sholat selama satu tahun. Apa itu benar? Ya kalau mengkodok sholat selama satu tahun enak itu ente bisa santai, tidak perlu sholat. Nanti di akhir Jumat terakhir, ente sholat lima waktu. Itu mengkodok semua sholat yang ente tinggalkan selama satu. Ya. Sudah katakan tidak seperti itu. Itu hanya untuk menjaga-jaga. Jadi, di saat itu, dan bahkan di saat sekarang ente. Kalau ente punya keyakinan ente tidak sholat di saat-saat sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya maka wajib inti mengkodok sholat tersebut. Kalau yakin. Ya jelas kan? Tapi kalau misalnya inti tidak ada keyakinan inti punya kodok sholat, punya tanggungan sholat, inti tidak boleh mengkodok sholat. Jadi misalnya anak sekarang mau sholat maghrib lagi. Loh kan sudah tadi. Tidak siapa tahu anak waktu itu sebelum-sebelumnya anak sholatnya tidak sah. Siapa tahu anak sholat-sholat yang sebelumnya anak tidak punya wudhu. Siapa tahu sholat-sholat sebelumnya anak tidak menutup aurat. Siapa tahu. Jadi anak sekarang mau mengkodok sholat. Tidak boleh. Karena tidak pasti, ragu. Kalau pasti baru boleh. Bukan boleh, tapi tapi wah Kalau tidak pasti tidak boleh. Jelas? Nah, kalau pasti ya wajib. Nah, ini termasuk sholat kodok yang dikenal dengan sholat kodok itu. Yang pertama kali melakukannya Syekh Abu Bakar bin Sarib. Termasuk sholat yang diingkari oleh ulama. Karena apa? Karena belum pasti mereka meninggalkan sholat. Jadi tujuannya Syekh Abu Kamil ini su, mungkin mungkin pernah sholat tidak punya wudhu, mungkin pernah terlihat auratnya, mungkin mungkin mungkin maka ini insya Allah akan menjadi gantinya. Tapi di saat itu mereka e, tidak ada keyakinan mereka pernah punya kok kodok. Kalau ada keyakinan berarti hukumnya wah, wajib, bukan boleh tapi wah, wajib. Nah, artinya ya, bukan seperti yang ditanyakan tadi setahun tidak sholat kemudian sholat di akhir Ramadan itu mengkodok semuanya ya tidak tidak bisa mengkodok ya setahun setahun semuanya dikodok dikodok ya tapi yang jelas ini sholat sebenarnya diingkari oleh ulama tapi dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan ulama-ulama Hadramut terutama yang setelahnya tapi di luar tarim kalau di kata tarim tidak ada yang mengamalkan ini tapi di luar Tarim, termasuk di Siwon dan di tempat-tempat yang lain, mereka mengamalkan ya termasuk ya, Al-Habib Zain bin Smith tiap Ramadan, akhir Jumat terakhir setelah sholat Jumat, mengkodok sholat lima waktu ini. Ya, dimulai dengan duhur, diakhiri dengan subuh. Sesuai dengan permulaan sholat lima waktu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pertama kali sholat dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan kemudian diakhiri dengan sholat subuh ya dengan komat setiap sholatnya karena disunahkan komat tidak wajib hukumnya tapi hukumnya sun sunnah ya. Nah itu aja. Kita lanjutkan fawaid. pak fa, fa Yang mana ini? Hah? 81 kan tadi? Yang faedah 23. Qala Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu an wa nafa'allahu bihi ينبغي في هذا الزمان أن المطلوب هو الذي يدور الطالب di zaman sekarang ini dianjurkan orang yang dicari orang yang dicari ini yang dimaksud adalah ustadz dianjurkan orang yang dicari Huwaladhi yudawwir li talib. Dialah yang mencari orang yang mencari. Yang dimaksud adalah mu, murid. Kan begitu. Yang butuh siapa? Murid. Murid yang butuh kepada ilmu ustadz. Dan memang sudah sepantasnya murid yang mencari us ustadz. Tapi Habib Abdullah bin Alwi Haddad melihat keadaan di zaman itu, apalagi zaman sekarang ya. Ini zamannya Habib Abdullah Haddad padahal. Beliau melihat orang-orang di saat itu sudah himmahnya jauh berkurang. Iqbal untuk ilim itu jauh rendah. Tidak ada semangat mereka untuk mencari ilmu. Jadi yang hadir majelisnya hanya seberapa orang aja sana segelintir orang. Termasuk majelisnya Al Habib Abdullah bin Ayyub Haddad tidak banyak orang yang hadir. Darusnya itu tidak banyak. Sampai-sampai termasuk salah satu ya salah murid, salah satu muridnya daripada Habib Abdullah bin Ayyub Haddad Abi Ahmad bin Zain al-Habsyi. Abi Abdurrahman bin Faqih Allamatu Zaman. Termasuk Habib Umar Al-Bar. Dan termasuk putranya sendiri Habib Hasan. Ya, bin Abdullah Al-Haddad. Ini, ini termasuk yang istiqomah hadir empat orang ini. Yang lainnya jarang ada yang hadir. Sampai di antara mereka ketika duduk-duduk bareng, di antara murid ini yang sedikit mereka berkata, salah satu di antara mereka berkata, kenapa kok orang-orang ini kok mau tidak hadir? Ya, mereka tidak tahu makomnya guru kita Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mereka tidak tahu luasnya ilmunya Al-Habib Abdullah Haddad. Ini mesti kita kasih tahu kepada orang-orang. Kita sebarkan, kita kasih ceritakan. Bahwasanya Habib Abdullah ini orang besar. Ilmunya luas, makomnya tinggi, ibadahnya luar biasa, ahlaknya Masya Allah. Sebagian murid yang lain nyeletuk. Lebih baik jangan kasih tahu kepada orang-orang. Biarkan sudah. Karena kalau orang-orang tahu nanti orang-orang semuanya akan datang. Kalau orang-orang rami datang. Nasib kita, bagian kita untuk belajar akan ber, akan berkurang. Kalau orang-orang rami datang, kita tidak akan seperti dulu lagi. Enak belajarnya sedikit, bertanya enak, kumpul terus, salaman terus. Tatkala murid banyak, orang banyak yang hadir, tidak akan gampang seperti itu kan? Belajarnya tidak, tanyanya gampang, salaman juga re, repot kan gitu. Termasuk alhamdulillah di Madinah Al Munawwarah Al Habib Ibn Smith muridnya tidak banyak. Tidak pernah lebih daripada 60 ya pernah tapi jarang. Rata-rata di bawah 60 murid. Tapi enak. Setiap hari belajar sama Zain. Tiap hari kita bisa mencium tangannya Habib Zain. Tiap hari. Yang mana di saat di ya, tempat yang lain misalnya Habib Umar bin Hafid. Dia muridnya sampai 400. Sampai 500. Tidak tahu sekarang sampai berapa jumlahnya. Jangankan belajar. Mau salaman aja sudah re. Repot. Apalagi mau belajar tiap hari. Ya itu keuntungannya. Jadi ketika orang tidak banyak yang mengenal, mengetahui, tidak menghadiri majelisnya, murid-murid yang hadir itu lebih eh enak. Ya, ini sampai dikatakan seperti ini. Nah, ini Al-Habib Abdul Haddad melihat orang-orang yang himmahnya tidak ada sama sekali untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Ya, padahal ilmu adalah betul-betul sebagai obat, khususnya obat untuk ya, rohani kita, seba, eh, sebagaimana kita membutuhkan ya, makanan untuk jasmani kita, kita kan butuh sebenarnya kepada hati. Jadi kadang-kadang heran orang-orang yang perhatian dengan jasmaninya, berusaha ketika sakit sedikit aja ributnya setengah mati, ya kan? Jerawat aja satu dua sudah re, ribut. Tapi ada noda di hati tidak ribut sama sekali. Ya, kotoran satu titik tidak ribut. Padahal kotoran hitam di wajah dia sangat cari perawatan segala macam, bahkan tempatnya jauh pun, biayanya mahal pun tidak apa-apa. Yang penting noda yang kecil ini hilang. Ya kan gitu. Dokternya mahal, tidak apa-apa. Tapi hati yang kotor tidak berusaha diperbaiki. Yang suudon, yang ria yang bakhil, yang ujub, yang hasud, yang dendam, yang uh, tidak suka kepada kebenaran, benci dan hawas kepada orang lain, sesama muslim. Ini kan penyakit semuanya. Tidak berusaha dia mengeluarkan biaya untuk mengobatinya. Tidak berusaha dia mendatangi dokter-dokter yang menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Bahkan dengan biaya yang murah pun mereka tidak mau melakukan melakukannya untuk mendatangi tempat-tempat yang jauh tidak mau, yang dekat aja tidak mau, apalagi yang jauh yang jauh. Ya, ini zaman sekarang ini. Jadi zamannya Habib Abdullah bin Al-Haddad sudah terjadi ya, himmah yang rendah, semangat yang sangat kecil masyarakat orang-orang di saat itu untuk belajar mencari ilmu. Sampai-sampai Habib Abdul Haddad mengatakan kalimat ini. Jadi sekarang ini katanya Habib Abdul Haddad di zaman ini sudah selayaknya ustadz yang mencari-cari murid. Bukan murid yang mencari-cari ustadz. Karena kalau ustadz nunggu murid, nunggu di masjid, sekarang ini, apalagi zaman sekarang ini, kalau ustadz nunggu di masjid, datang apa enggak muridnya? Jadi, ayo di pengumuman dulu. Jangan kadang-kadang di pondok masih diumumkan. Ayo bisur, bisur, ayo ya ulat. Yang gitu. Apalagi di luar. Di luar. Padahal di pondok sudah jelas mondoknya mau belah. Padahal jelas sudah. Apalagi ketika pengenalan. Perkenalannya jitu dan ma'had lita'allum. Tapi masih pengumuman berkali-kali. Ya aulad la ta'akhir. Apalagi di lu? Zubari. Yang berapa kali ustadz yang datang ke kelas padahal muridnya belum dah datang. Datang satu, dua, yang lain nyusul, nyusul, nyusul. Ya gitulah zaman sekarang ini. Jadi ustadz disuruh nunggu murid sekarang. Ustadz disuruh cari-cari mu. murid. Ya tapi katanya Habib al Haddad biar ustaz itu mendapatkan pahala, biar ustaz itu mendapatkan apa e, mengingat ilmunya dengan mengajar kepada orang lain, maka hendaknya dia mau melakukan hal tersebut. Tidak apa-apa, walaupun ustaz itu lebih dulu menunggu atau lebih dulu datang ke tempat daras daripada muridnya, walaupun ustaz itu masih susah mencari murid untuk belajar kepadanya, tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya itu bukan akhlak, bukan kebiasaan daripada salafus ah, eh, akhlak dan adab dan kebiasaan salafus soleh, seorang murid yang mencari ustadz, seorang murid yang nunggu di kelas, bukan ustadz yang menung, menunggu. Hmm. Ah, yang bahi fi hadha zaman anal matruh huwa alladhi yudawir talib. Walau huwa khalafa ma alaihi salaf. Walaupun sebenarnya itu adalah bertentangan dengan apa yang sudah ditempuh oleh salafus oh. liyahsullahu tazakur. Biar dia mengingat lagi ilmunya. Karena ilmu termasuk penyakitnya adalah anisian Penyakit ilmu adalah bisa lupa. Itu penyakit ilmu. Dan kalau diajarkan insya Allah dia tidak akan lupa dengan ilmu ilmunya. Ya, laulal muzakarah al-nasi Andai kata dia tidak mengajarkannya, bisa jadi dia lupa. Dan itu sudah mujarab bagi ustadz yang punya ilmu tidak diajarkan, lupa nantinya. Makanya termasuk faedah dan keuntungan yang sangat besar bagi seorang mengajar kepada orang lain, pengajar, adalah dia bisa mengingat ilmu-ilmunya yang dia belajar dulu-dulunya. Bisa mengingat lagi. Bahkan faedahnya ustadz ini bisa dikatakan lebih banyak daripada faedahnya mu, murid. Jadi e, seperti yang dikatakan oleh sebagian al-muallim yahsul wa yastafid aksar minal muta'allim. Seorang yang mengajar lebih banyak mendapatkan faedah daripada orang yang bela belajar. Jadi kalau menurut salafus saleh ya, kita katakan murid yang mencari-cari guru. Kalau sekarang guru yang mencari-cari, nah ya sulal Wali ajri sawab. Dan kedua juga untuk mendapatkan pahala. Yang ke-24. Kala imam. Dan yang terakhir. Kala imam As-Sari As-Saqati radhiyallahu anhu li tilmidhihi Abil Qasim al junayd Imam Sari As-Saqati ini adalah salah satu daripada gurunya Imam Junaid. Sayyidut ta'ifa As-Sufiyah. Pemimpin kalangan orang-orang su Sufi. Suatu waktu Imam Asyari As-Saqati mengatakan kepada muridnya, "Ya Junaid, idhab ilal masjid wa idhin nas." Wahai Imam ya Junaid, pergi ke masjid dan berilah mauizah. Pidato ente di masjid, berilah mereka nasihat. Apa katanya Imam Junaid? Faqala al-Junaid ya ustadi, innani astati'il astati'ul wa'dha. Ana ini bisa pidato, bisa ceramah. Katanya Imam Junaid. Walakinni ahsa salah ayat fi kitabillah. Tapi aku takut dengan tiga ayat yang ada di kitab Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahul ustaz, "Wa ma hiya?" Apa tiga ayat yang ente takut? Kalau ente pidato, kalau ente ceramah. Faqala lahul Junaid, "Awwaluha qaulullahi ta'ala, ata'muruna an-nasa bil birri?" wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afalata kamu menyuruh orang-orang berbuat baik ayo berbuat baik ayo sholat ayo begini ayo begini wa tansawna anfusahu anfusakum kamu melupakan dirimu sendiri kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ucapkan memerintah tapi tidak melakukannya melarang tapi tidak menghindari menghindarinya Wa antum afala ta'kilun tidaklah kamu berpikir seseorang yang memberikan kepada orang lain nasihat tapi tidak mengamalkan. Sama. Ya seperti orang yang mengobati orang lain pada dirinya penuh dengan penyakit dan penyakit yang ada dirinya tidak mau diobah obati. Sama seperti orang yang punya ilmu, pidato di mana-mana, ceramah di mana-mana tapi tidak mengamalkan ilmu juga demikian yang ayat kedua, faqala ta'ala wa ma uridu an ukhalifakum ila ma hakum anhu. Dan aku tidak ingin an ukhalifakum untuk berbeda dengan kalian ila ma anhu untuk melakukan apa yang aku larang. Apa yang aku larang daripada perbuatan-perbuatan. Jadi aku tidak mau melarang kalian sesuatu perbuatan keji kemudian aku melarangnya. Tidak mau aku memerintah kalian dengan kebaikan, kemudian aku melakukan melakukannya. Ya. Dan ayat yang ketiga apa? Faqaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu laku? Ayo, ayo, ayo, tapi tidak kamu laku. Kabura maktan indallah. Sangat mm, murka Allah Subhanahu wa taala sangat besar marah Allah Subhanahu wa taala antakulu ma la taf'alun kalau kamu hanya memerintah kalau kamu hanya ceramah tapi tidak kamu mengamal mengamalkannya ini yang ditakutkan oleh Imam Junet sehingga dia tidak mau berpidah tidak mau cerah padahal dia sebenarnya bi bisa tapi gurunya memerintahkan setelah gurunya menyuruh Imam Junaid tapi Imam Junaid menolak, sudah gurunya tidak mau memaksa. Dan murid itu Imam Junaid tersebut insaraf ila majaihi panam. Pergi ke rumahnya, tempat tidurnya dan tidur di tempat tidurnya. Apa yang terjadi? Fara'a fil manam ar-rasul alaihi salatu wasalam. Kayak gampang aja mimpi Rasulullah ini. Di saat itu langsung dia mimpi Rasulullah SAW. Apa katanya Rasulullah? Faqala la ya faqala lahu ya Junaid, lima data ta'idin nas? Wahai Junaid, kenapa kok kamu tidak mau memberi nasihat kepada orang-orang? Sekarang irhab ilal masjid. Pergi ke masjid Imam Junaid. Wahai dinas, kamu berikan ceramah di masjid itu Berikan nasihat kepada orang-orang. Bangun dari mimpinya. Jelas ini kan? Izin perintah dari Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Junaid? Faqamal Junaid ila ustazihi masura. Imam Junaid pergi ke rumah gurunya untuk memberi atau menceritakan mimpi mimpinya. Bahwasanya dia diperintah oleh Rasulullah untuk berpidato dan dia sudah mau menunjukkan, mau memberitahu kalau dia niat untuk mau pidato di mas dan ternyata gurunya ini sudah tahu. Jadi sebelum Imam Junaid ngomong terlebih dahulu, gurunya ini Imam Sari Aswagati lebih dulu mengatakan kepada Junaid, "Ya Junaid, kamu tidak mau pidato kecuali kamu disuruh oleh Rasulullah. Kamu tidak mau dengan perintahku, menunggu perintahnya Rasulullah baru kamu nyuruh." Ya, jadi ini kasar. Jadi terlebih dahulu gurunya mengatakan kalimat tersebut. Ini yang dikatakan di sini. Wa kana hunaka ittisal qulub baina hada wa Dan sebenarnya sudah ada hubungan hati antara ini antara gurunya wazaka dan antara Rasul Rasulullah SAW. Artinya sudah tahu gurunya akan mimpinya muridnya Imam Junaid ini yang bermimpi Rasulullah SAW. Faqala lahu Ya, ini ustadznya terlebih dahulu langsung mengatakan ajib tulah kayu ya Junaid. Aku heran kepada Umi Junaid. Ala ta'idun nas illa izin min Rasulillah. Kamu tidak mau ceramah, tidak mau pidato kecuali menunggu izin daripada Rasulullah SAW. Fazahabal Junaid ilal masjid. Maka ketika itu Imam Junaid pergi ke masjid. Wa uzi'a finnas disiarkan, disebarkan. Finnasi di antara masyarakat annahu sayaidul yaum. Dia akan pidato hari ini. Di mana? Di masjid. Wajatama annas. Kemudian orang-orang berkumpul. Wadahala min bainihim rajulun musyrik. Tapi termasuk orang yang berkumpul dengan mereka di masjid tersebut ada orang yang kafir. Tapi menyamar sebagai orang yang muslim. Irtada. Artinya irtada sobat ulama memakai pakaiannya ulama. Pakai gamis berarti. Pakai jubah, pakai imamah. Padahal dia orang orang kafir. Ya, tujuannya apa sebenarnya sih orang kafir itu kok hadir? Tujuannya dia sengaja agar membuat Imam Juret ini malu di hadapan orang. Di saat pidato pertama kali. Di saat ceramah pertama kali. Dia ingin dengan cara dia akan bertanya tentang jawaban yang tidak diketahui oleh Imam Junet. Dan dengan itu Imam Junet akan jatuh martabatnya. Karena itu ceramah pertama kali dilihat, oh ternyata Imam Junet tidak tahu jawabannya. Orang semuanya akhirnya tidak akan meyakini Imam Junet orang yang berilmu. Tujuannya itu. Nah, di saat itu halal masjid. Yuhrijal Junaid fi visual Untuk memojokkan Imam Junaid dengan pertanyaan. Faqala lahu ya Junaid. Dia langsung angkat tangan. Ya Junaid, urid antas rohli. Aku ingin kamu menerangkan dan menjelaskan kaula rasulillah sallallahu hadisnya Rasulullah alaihi Ittaqi dalam riwayat ittaku di sini ittaki. Firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Fa yanduru binurillah. Karena orang mukmin dia bisa memandang, melihat dengan cahaya Allah. Apa maksudnya ini? Itaku firasatan mukmin fa yanduru binurillah. Imam Junaid bingung. Ya, bukan Junet mendapatkan ilham langsung dengan jawabannya. Apa jawabannya ini? Ini langsung. Istama Anas. Kaifa yujib al Junaid. Orang-orang semuanya menunggu jawabannya. Apa ya jawabannya ya? Imam Junaid kira-kira menjawab apa tentang pertanyaan ini? Walam yakun ahadun ya'lam. Dan orang tidak ada seorang pun yang mengetahui anal qail yang bertanya, yang berkata tadi orang kafir, musyrik. Walakin Allah Ta'ala allamal junaid Tapi Allah memberikan ilmu kepada imam. Min ladunhu dari sisinya. Ilma satu ilmu. Fa'ajabal junaid Maka imam junaid menjawabnya roddan. Ala su'ali sa'il. Untuk menjawab pertanyaan daripada orang yang bertanya. Ya hadza, hai wahai orang ini. Syarhu hadzal hadis. Penjelasan hadis ini maksudnya adalah annaka kafir. Kamu adalah orang kafir. kaget dia. Duh, kok tahu? Ternyata Imam Junaid tahu kalau anak orang kafir. Padahal satu orang pun tidak ada yang ta tahu. Ya, ini maksudnya itaku firasatal mu'min. Jadi artinya orang mukmin yang soleh itu dengan firasatnya bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lah lain. Ini begini, ini begini. Dengan firasatnya dia tahu. Sayyidina Utsman tahu orang ini oh ini habis berbuat zina ini tahu. Ini habis begini begini tahu. Dengan fira Nah, ini artinya. Jadi Imam Junaid dengan firasatnya mengatakan ente adalah orang kafir. Ya, Langsung dia mengatakan memerintah kepada orang kafir itu washat dan orang kafir bersahadatlah an la ilaha illallah wa anna muhammadan fa aslamal ya rabbana tarafna bi annana kar wa annana asrafna ala la asrafna fatub alaina من الذل والبلى من كل اسم معمول والصالح شأن ظاهرا وباتنا دافعا لكل شيء جالبا لكل الخير أنا ولوالدنا وأولادنا وشيخنا وأن الله ينور قلوبنا وقالبنا من الهدى والتقى والفهم والمرضى الذين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق يا سيدي ولينا يا وصالح جعلنا ونيرنا وافتح علينا وجميع طلبنا وطلباتنا إنه كان فضل العارفين وتربنا فضل العظم ويحول أحوالنا إلى أحسن حال فعلينا توبة نشره سبحانه توبة توبة عبد الله لا يظلم يبقى ولا يظلم ولا يعصي وأن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يكون ظالما ورسول صلى الله عليه وسلم بحمل مسلم وربه يرحم حجم مسلم وفرج عن حاجهما ويشفي نفسكم ويشفي من مرضاناه ويشفي من أصل نصا وعبد من أمراض القلب والقلب ويا ظاهر وباطن فأنا يشفي من يدرهما وأبدل جميع ويسلم ورب لجن مقاصد وكما وفقت أهل الخير الحير أنتم لي وفقنا للخير وإن عليه أيامنا أن يجيب بأحد الله يحب إليك بالحبيب تنقضي حاجتنا قريب وتستجيب دعواتنا عاجلا غير آجلا يكن يا حرين يكن يا صالح جامعا وخيرنا وحيرا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة